Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. indah di pandang mata karena Allah menurunkan kepada kita air hujan yang dengannya kita bisa bersuci dan dengannya kita bisa mengusir kemalasan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasih. Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk orang-orang beliau juga, Untuk istri-istri beliau Untuk Khadijah Untuk Aisyah untuk Hafsah, dan untuk semua istri Rasulullah SAW. Yang kita yakin bahwa istri Nabi di dunia dia adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Khadijah, Aisyah, Hafsah, berapa lagi? Sembilan. Fadl. سودة زينب أم سلمة زينب بنت جحش صفية ميمونة ماريا Maria bukan istri Rasul SAW Jadi ماريا adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasul SAW Baik Iya, yang punya anak Ibrahim itu Maria, ibunya itu bukan istri Rasul SAW Ummu Habiba, Ummu Habiba, nah, barakallahu fiik. Ini kasih dia apa tulisnya? Nah, tafadhal. Ya, kita yakin bahwa istri-istri Nabi di dunia akan menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Orang-orang yang baik itu diperuntukkan untuk wanita-wanita yang baik maka istri Rasulullah SAW diperuntukkan untuk Rasulullah SAW dan semoga selalu bersama untuk putra putri Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, dalam bayangan antum ada di masjid ini. Tadi waktu berangkat itu hujan deras ya. Anak pikir yang di masjid mungkin 10-20 orang yang memiliki semangat-semangat baja. Mereka tembus itu hujan demi datang ke rumah Allah. Tapi ternyata Masya Allah. Ini salah satu tanda-tanda kebangkitan Islam yang musuh-musuh Islam sangat kaku melihat Islam itu bangkit. Mereka tahu Islam itu pernah menguasai dunia. Islam itu pernah memberikan kedamaian di penjuru dunia. Bahkan orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi hidup dengan damai di bawah bendera Islam. Kita lihat dan mereka tahu. Kalau sekarang kita mendengar orang-orang non-muslim bersorak, bukan bersorak mungkin. Mereka bernyanyi tentang hak asasi manusia, tentang lagi toleransi. Maka hal itu sungguh tidak pantas ketika diucapkan kepada umat Islam. Mereka bicara toleransi sama umat Islam seperti ngajarin ikan berenang. Gimana orang ngajarin ikan berenang? Islam adalah umat yang paling toleransi. Sepanjang sejarah, sejak diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, Islam adalah umat yang toleransi. Buktikan sejarah dan buktikan realita. Di mana umat Islam mayoritas pasti minoritas hidup aman. Dilindungi hak-hak mereka. Tapi sebaliknya, di mana umat Islam minoritas, di situ mereka dibunuh. Kita buka mata kita, kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Afrika Tengah. Dibantai, dihabisi, negeri-negeri yang pernah diduduki Islam sampai hari ini non muslimnya tetap ada. Contoh mana tuh? Mesir. Sampai hari ini ada nggak orang Kristen asli Mesir dari zamannya Amr bin Auf? Ada sampai sekarang. Ketika Umar bin Khattab masuk masuk ke mana? Umar bin Khattab menerima kuncinya apa? Kuncinya Masjidil Aqsa. Umar datang dari Madinah tuh mau ambil tuh kuncinya Masjid Al-Aqsa. Dan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Nasor sejak zamannya Umar bin Khattab masih ada di Masjid Al-Aqsa, di Quds, di Palestina. Tapi sebaliknya, saudara-saudara kita yang pernah tinggal di Andalusia, di Spanyol. 800 tahun umat Islam itu di Spanyol. Dan hari ini habis umat Islam di Spanyol. Enggak Yang dari keturunan dulunya itu enggak Yang ada pendatang semua. Makanya kalau kita melihat sebagian negara itu memandangkan harus toleransi, harus HAM, maka mereka harus lihat kemana orang-orang Indian merah yang ada di Amerika. Ada di mana mereka sekarang? etnis mereka. Di Australia mau dihabisin tuh orang-orang apa di Australia namanya? Aborigin. Tapi sebaliknya Islam itu udah toleransi, nggak perlu diajarin toleransi. Ada mungkin sebagian umat Islam yang nggak paham toleransi, tapi Islam sebagai agama adalah agama yang menebarkan perdamaian dan dunia mau dan hal itu dan antum semua datang ke rumah Allah itu dalam kondisi hujan deras. Insya Allah keluar dari masjid ini, antum akan membawa bendera-bendera kedamaian untuk dunia dan mengembalikan kejayaan Islam, mengajarkan kepada dunia bahwa al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Ramuan ngelamun setan subhanallah ternyata setan pun punya pengamuan di Surabaya ini Yang masalah saya pernah dengar ada rawon setan betul masya Allah ini pernah makan di Hah? pernah masya Allah tapi nggak kesetanan di Alhamdulillah Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tanya sekali. Dulu kalau ceramah, dulu itu pakai mustami. Jadi kalau saya ngomong di sini ada 10 meter itu ada yang yang mendengarkan kemudian menyampaikan. Di zaman-zaman Imam Ahmad ketika orang-orang belajar hadis itu ada orang-orang yang tugasnya menyampaikan memang kalau enggak nggak bakal dengar. Yang sana dan nikmat Allah kita punya murid. masya Allah. Allah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, lah taksuh. Kalian tidak bakal bisa menghitung. Tapi kenapa masih ada manusia yang nggak bersyukur? Ada sebagian orang yang dikasih nikmat sama Allah SWT, wa taala, dia senantiasa mengatakan kurang. Udah kerja? Belum. Antum kuliah, masya Allah. Antum udah kerja, masya Allah. Kalau digaji 10 juta cukup? Nggak kurang. Kira-kira kurang nggak ya Pak? Sekarang ngomong cukup ya. Nanti bulan depan andai kata 11 juta kan? lebih zen. <laughs> Manusia seperti itu. Kalian kalau mau hitung nikmat Allah nggak bakal kalian bisa menghitung. Sebagian orang senantiasa melihat nikmat itu duit. Padahal duit itu seperberapa dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan innal insana la zalumun kafar. Kalian pada nggak bisa ngitung nikmat Allah, tapi manusia itu sesungguhnya adalah orang yang zalim dan kufur nikmat pada Allah karena kita senantiasa menghitung nikmat Allah itu dengan benih. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih dari itu. Dan yang besar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar dan semua nikmat Allah besar adalah nikmat akal. Pernah melihat orang gila? Allah. Untuk melihat. kadang-kala ada lelaki dengan rambutnya yang sudah terurai hujan-hujan dengan pakaiannya yang jongkak cantik. Dia berbicara sendirian. Dia menunjuk ke sana, menunjuk ke sini. Bagaimana perasaan antum tentang manusia seperti itu? Antum ketika melihat orang seperti itu, apa doanya, Anak kasih dia. Jangan. Kalau melihat orang kayak gitu ada doanya nggak? Masya Allah Pada tawadu semua Nah, apa kalau dia jawab belakang? Nggak dengar yang keras Masya Allah Barakallahu Fadal ilmu ke Alhamdulillah Yang di'afani Mimma tuli bihi wa ala kathir Yang al-khalki tafdil Segala puji bagi Allah yang memberikan afiah kepadaku yang diberi aku kesehatan sama Allah dari orang yang telah diuji dengan ujian seperti itu dan Allah memuliakan kita dari banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi nikmat akan adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Kata Allah, sesungguhnya kami telah memuliakan anak manusia. Allah telah memuliakan kita. Allah telah memberikan kepada kita kendaraan di daratan dan di lautan, bahkan di udara pun. Allah memberikan kelebihan kepada kita. Warazaknahum minat tayyibat dan Allah kasih rizki yang baik-baik buat kita. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat ini, Wafaddalnahum ala kafirin mimman khalaqna tafdila. Dan kita muliakan, kata Allah. Manusia itu dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Apa keutamaan itu? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, At-tafdil إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التعريف Manusia ini lebih diutamakan, dimuliakan dari makhluk yang lainnya dengan akalnya. Karena akalnya itu yang menjadi standar kewajiban-kewajiban Allah berikan kepada Karena jemaah dengan akal manusia akan beda dengan binatang. Karena dengan akal itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal dia bisa melihat mana yang dingin dan mana yang panas. Orang gila itu kenapa kok nggak pernah tahu kalau kehujanan? Kita kalau kehujanan akan niup deh. Tapi orang gila ngiupnya. Dia tetap bisa. Dan herannya nggak sakit-sakit. Aku dia kehujanan, kepanasan, sehat. Kita kena hujan sedikit, langsung tergeletak. Tapi ingat itu akal yang membuat orang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk tanpa akal. Manusia itu seperti binatang bahkan lebih buruk dari binatang. Kita katakan tanpa akal manusia itu seperti binatang atau lebih buruk dari binatang. Kenapa? Ana kasih hati. Kok bisa orang ini lebih buruk dari binatang? Padahal Allah sudah memuliakan dia, dia dengan akal. Ketika akalnya hilang, dia lebih buruk dari binatang. Sama sama binatang atau lebih buruk? Kenapa coba? ada yang mau jawab di sini? Nah, coba. Kalau binatang masih bisa dijual, kirim ke sana. Nah, nah, subhanallah. Kalau binatang, kalau ya kita masih bisa jual ya, ada manfaatnya. Tapi manusia kalau gila aja, antum mau bawa kemana? Antum mau bawa ke porong, bayar. Nggak ada harganya ini orang ini kalau dulu. Nggak ada nilainya. Ada orang yang menerima dia bekerja. Nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun in illa dan an'am bal Kata Allah, maka mereka mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau berkata. Allah mengatakan inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lebih adalah seperti binatang ternak. Balhum apa? Bahkan mereka lebih buruk dari binatang ternak. Karena tadi orang kalau punya akal, masya Allah ada manfaatnya. Kalau nggak ada akalnya jadi beban buat orang lain. Orang kalau nggak punya akal seperti orang yang dia akan jadi beban buat keluarganya, beban buat anak, beban buat istrinya, beban buat masyarakat. Kenapa orang-orang yang gila terkadang dipasung? Kenapa? Karena dia bermasalah, mengganggu dia nggak ada manfaatnya. Keluarganya pun malu. Subhanallah Maka sekali lagi kita harus benar-benar bersyukur atas sifat akal Allah berikan kepada kita. Dan Islam berusaha menjaga akal manusia. Dibikin syariat-syariat oleh Allah Subhanahu wa taala agar akal manusia ini yang menjadi puncak kehormatan manusia sebagai makhluk itu dijaga dengan disuruh makan yang baik-baik meninggalkan hal yang haram-haram Kita punya musuh. Musuh kita dua. Satu, Syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din al qawli Syaitan-syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia Berarti di tengah-tengah kita nih Afwan, salah Bukan di tengah-tengah kita Insya Allah kalau di tengah-tengah kita ada Tapi di tempat sana ada Manusia-manusia yang setan Musuh buat kita nih Tersenyum buat kita Tapi dia musuh Tertawa, menghibur kita Dia musuh Dia mewahyukan kata-kata Yang indah Untuk menyesatkan manusia bersama setan dari bangsa jin. Musuh bebuyutan kita adalah iblis. Dan iblis itu selalu hadir dalam momen-momen penting untuk menyesatkan manusia. Dia hadir pada waktu acara pembantaian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Dia hadir pada waktu perang Badar. Dia hadir pada waktu perang. oh. Dan dia selalu hadir dalam peperangan antara hak dan kebatilan. Iblis ketika dia diusir dari surga Allah, dia memohon kepada Allah. Dia berkata di surat Al-A'raf ayat 17 dia mengatakan qala fabima awaita la aqudanna lahum siratakal mustaqim Ya Allah, karena engkau sudah menghukumku sesat, maka aku akan duduk di jalan-jalanmu yang lurus agar orang nggak capek. Antum ya jalan lurus adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju surga itu sulit ya Allah Gak Allah kita di Surabaya ini perumahan paling elit apa bang? Citrale Citrale Anak bukan mau iklan Jumatan Orang mau tinggal di situ Kalau kayak antum mau tinggal di situ Kira-kira berapa tahun kerja? Orang orang kalau gajinya cuma umpamanya tiga juta Jangan mimpi tinggal di citra. Anak dikasih tahu teman di Jakarta. Jakarta itu di di Menteng katanya. Anak tanya, harga tanah di sana berapa? Ya usah, sampai lah satu meter dua ratus juta. Satu meter 200 juta. Kata dia, orang yang tinggal di sana seperti nyewa Bayar pajaknya tiap tahun ratus juta. Pajaknya tiga ratus juta. Kira-kira iya, harus berapa lama dia kerja untuk dapat seperti itu? Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Berapa banyak yang harus kita korbankan untuk mendapatkan surga Allah? Kita untuk gaji yang cuma 3 juta, 4 juta, siap kerja dari pagi sampai sore kita kerja. Untuk gaji 3, 4 juta. Untuk rumah yang kalau hujan kebocoran untuk surga Allah Subhanahu wa taala yang rumahnya satu bata dari perak, satu bata dari emas. Apa yang harus kita lakukan? Dan iblis tahu dengan hikmat yang menunggu kita. Maka dia akan duduk di semua jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, "Tsumma min Aku akan datang menggoda manusia dari depan mereka wa min khalfihim dan dari belakang mereka wa an aymanihim wa an syama'ihim dari kanan aku akan berusaha menyesatkan manusia dari kiri aku akan menyesatkan manusia kemudian apa kata Iblis wala tajidu aktsarahum syakirin dan engkau akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur itu usaha iblis membuat kita tidak bersyukur akal yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur. Dan Allah membenarkan ucapan iblis. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit kata Allah dari hamba yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Maka peperangan itu bermula dari Ka'bah dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Peperangan untuk membuat kita tersesat, untuk membuat kita tidak bersyukur, itu bermula dari ketika iblis disuruh sujud dan dia nggak mau sujud. Allah menjelaskan bagaimana iblis berkata kepada Allah tentang Adam. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Ya Allah, kau lihat nih orang yang kau muliakan dia atas diriku. Iblis disuruh sujud, Gak mau dia sujud. Dia mengatakan, "La'in akhartani ila yaumil qiyam la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Ya Allah, kalau kau kasih tempo waktu buat aku sampai kiamat, iblis gak mati jemaah. Sampai hari kiamat, maka aku akan menyesatkan, benar-benar menyesatkan dari manusia dari anak Adam itu illa qalila kecuali sedikit sedikit yang tidak tersesat. Qala dhab Allah mengatakan berangkat kau pergilah sampai hari kiamat waktu. Faman tabi'aka minhu fa inna jahannam jazaakum jazaan mawfura. Siapa yang mengikuti engkau maka balasan bagi mereka adalah neraka jahannam jazaan mawfura balasan yang disempurnakan. Cukup tu balasan buat orang-orang yang mengikuti iblis. Kemudian Allah Allah memberikan ruang buat iblis. Wastadzis man istata'ta minhum bi wa ajlib alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal Kata Allah, silahkan kau. Kau sesatkan siapa saja dari manusia yang bisa kau sesatkan. Dengan suaramu, dengan lagu-lagu, dengan nada-nada yang menggoda Allah. Kemudian kata Allah, tarik tuh. Siapa saja yang kau bisa dari manusia dengan bala tentaramu yang naik kuda yang jalan kaki, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa Dan kau ikuti manusia. Silahkan bermusyawarah, bersekutu dengan manusia dalam harta mereka, dalam anak mereka. Ingat, Orang yang makan nasi atau makan apa saja nggak baca bismillah, setan itu. Orang yang makan dengan tangan kirinya setan ikut sama dia. itu Dan kasih janji kepada manusia. Iblis menebar janji. Tapi janjinya janji palsu. Yang jadi masalah, kita sudah tahu iblis ini musuh kita. Dan kita yakin janjinya itu palsu. Tapi kita bersohib sama iblis. Berteman dengan iblis. Wa ma ya'idhumu syaitan illa Padahal janji syaitan itu adalah tipu muslihat. Ma'asyur muslimin rahimahullah Salah satu cara syaitan menyesatkan kita adalah dengan ramuannya dengan meracun manusia. Agar manusia kehilangan akalnya, yang dengan akalnya dia dimuliakan akhirnya seperti binatang. Dan kita lihat orang-orang yang minum ramuannya iblis ini teler, mabuk, bahkan dia melakukan tindakan-tindakan ketika dia sadar dia akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan ladina amanu di surah Al-Maidah ayat 90 91. Ya ayuhan ladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah ke depan harapan kita kita bisa memberikan kajian-kajian itu di pasar-pasar. Karena kesian orang-orang di pasar itu Waktu sholat nggak ke masjid. Jumatan terkadang nggak jumatan. Bagaimana kita akan memberikan ketua kepada mereka? Ya kita harus datang ke tempat itu. Bagaimana membuat kajian-kajian yang tengah-tengah pasar mungkin bisa. Salah satunya untuk memerangi ramuan setan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua beriman dan semoga Allah menambah keimanan kita. Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu antum perhatikan. Karena ada sesuatu yang penting buat kita. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, wal maisir, judi, Wan ansar tu berhala-berhala, patung-patung, Wan azlam undian-undian. Rijesun najis Min amali syaitan. Dari perbuatannya syaitan. Hasil karyanya syaitan. Itu judi, itu minuman keras. ibu. La'allakum tuflihun. Kalian tinggal. Agar kalian sukses, agar kalian berbahagia. Karena kalau kita tahu nih, seorang mahasiswa yang sekolah 4 tahun dan dia ingin sukses, maka dia akan mempersiapkan untuk kesuksesan. Berapa banyak mahasiswa yang nggak lulus kuliah karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang menghalangi kesuksesan. Dan kita kalau ingin sukses dunia akhirat, dunia akhirat tinggalkan min amal syaitan. Apa sih tujuan syaitan dengan minuman-minuman keras itu? Kalau sekarang mungkin sudah canggih ya. Dan pasar Indonesia untuk sabu-sabu ini, nah naudzubillah bilang Sabu-sabu terbesar yang ditemukan masuk Indonesia berapa? Kintal. Hah? Berapa? 800 kilo benangan bintang teman bayangan apa tujuannya innama يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون kata Allah setan itu lewat judi dan minuman keras. Tujuannya itu ingin menjadikan di antara kalian permusuhan, kebencian. Tentu melihat orang-orang sampai bikin geng-geng. Bagaimana orang bersama keluarganya bermusuhan gara-gara minuman keras, gara-gara judi sampai bunuh-bunuhan. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah dan tujuannya untuk menghalangi kalian dari zikrullah. Allahu dari zikrullah. Kalau ada orang minum minuman keras, apa yang kita lakukan? Membacakan ayat-ayat Allah kepada dia. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna Nggak manfaat dia diteler akan dilempar pakai pakai botol. Karena kondisinya dia tidak ingat Jangan sama zikrullah, sama dirinya dia nggak ingat. Sama ibunya dia tidak ingat. Wa yasuddakum an wa anis dan dari salat. Orang akan lupa dengan salat ketika dia minum dan makan keras. Fahal antum muntahu. Apakah kalian akan meninggalkan? Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Setelah hijrahnya Rasul SAW. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Mereka semuanya Allah menuangkan minuman keras itu. Bahkan minuman keras dulu itu bikinnya nggak repot dan sampai hari ini pun nggak repot. Orang Arab dulu kalau mau bikin minuman keras itu salah satu yang dilarang sama Nabi itu pakai korok. Korok itu labu kuning, itu labu kuning yang gede itu itu dikerok sama mereka dagingnya diambil, isinya diambil, kemudian dikasih air, dilemparin kurma. Tutup, besok jadi khomer. Jangan nyoba kan. Nabi melarang, itu termasuk yang dilarang. Ada hal-hal yang dilarang orang Arab dulu bikin. Nabi melarang minum dari tempat ini. Karena orang dulu berpikir orang ini minuman. Mungkin sekarang ya sirup lah. Enggak, itu jadi khomer itu memabukkan, dilarang ini. Sangat mudah sekali. Jadi rumahnya sahabat itu banyak minuman keras. Jadi bukan pakai botol-botol kecil ya. Enggak, mereka itu pakai tong-tong gitu. Ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dituangin tuh sama mereka. Ngalir jalan di kota Medina itu sampai ada aliran minuman keras. Karena pada waktu itu mereka benar-benar terbiasa minum minuman keras. Nabi diutus ketika umur 40 tahun. Pengharaman Homer itu ketika umur Nabi berapa tahun? 56 tahun. 16 tahun. Proses untuk membuat para sahabat itu benar-benar dengan dengan dari hatinya meninggalkan Homer itu. Ada sebagian sahabat yang di tangannya ada gelas. Sampai ketika Rasul mengutus orang untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang, ada yang ada di gelasnya, kayak di rumah lah minum air mereka itu, seperti rumah. Subhanallah, ketika dengar ayat itu, nggak ada yang ngomong, ya Allah terakhir ya Allah. Nah, Mereka meluangkannya. Dan Anda tahu nggak bahwa di Amerika, di Eropa, kira-kira 100 tahun yang lalu mereka pernah mengharamkan khamr. Karena mereka tahu dengan bahaya khamr ini. Siapa yang nggak tahu dengan bahaya minuman keras? Disebutkan di beberapa surat kabar. Ya. Saya sempat tadi sumber ke sini melihat tuh gambar-gambar di Eropa dan Amerika ketika mereka mengharamkan minuman keras. Sama, minuman kerasnya itu dituangin sama mereka. Karena mereka tahu apa yang Allah firmankan benar. Homer ini membuat orang bermusuhan. Dan kita akan baca hadis-hadis Rasul tentang bahaya homer. Disebutkan tahun 1920 Amerika itu pernah mengharamkan minuman keras. Ada yang menyebutkan itu juga yang kedua kali. Sudah pernah dilakukan sebelumnya tapi tidak berhasil. Ketika mereka hendak mengharamkan sesuatu, menghalangi dari sesuatu, apa yang mereka lakukan? Propaganda. Mereka melakukan propaganda berbagai macam cara supaya orang ini tidak minum kopi. Seperti sekarang, bagaimana propaganda dilakukan supaya orang merokok. Itu propagandanya di mana-mana. Di setiap ujung jalan kita melihat ada propaganda mengajak orang supaya merokok. Amerika selama 13 tahun. Mereka berupaya memerangi rokok. Tapi tahun 33 akhirnya memerangi Homer ya. Homer diperbolehkan kembali. Karena mereka tidak berhasil. Beda dengan para sahabat Nabi bagaimana mereka dibina keimanan ditumbuhkan keyakinan bahwasanya lu homer di dunia ini memusingkan. Ada homer di akhir Antum ada nggak yang kepingin minum minuman homer? Ada nggak? Semua yang dilarang itu orang suka, jemaah. Allah sediakan di akhirat itu sungai wa anharun min khomrin ladzatin lisyaribin di surga itu ada sungai dari minuman keras jadi nggak perlu pakai pakai gelas kamu pakai ember kamu subhanallah sungai jemaah wa anharun subhanallah itu Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan khamr jadi ketika orang memiliki keinginan untuk minum minuman keras untuk ngefly ya mungkin ya bahasanya itu apa bahasanya orang ya yang nggak sadar lah ingin menghilangkan akalnya dia itu ada nanti di surga Homer yang tidak memabukkan subhanallah di Malang di Malang ini kan ada yang cerita sama saya seorang ibu dia menyelamatkan anak keponakannya karena bapaknya itu mampu diselamatkan tuh Allah ada empat apa semuanya diselamatkan dipelihara sama dia si anak itu ketika tinggal sama bapaknya tiap hari melihat bapaknya mabuk minum akhirnya setelah pindah rumah dipelihara sama bibinya si anak ini ngomong sama bibinya. Emak, ada sesuatu yang ingin anda sampaikan. Jangan sampai kalian besar. Apa? Nanti ama kalau anak masuk surga, anak kepingin minum khamr. Masya Allah. Karena dia melihat bapaknya selalu minum khamr. Itu pengaruh, dia lihat tumbuh di dirinya sesuatu ini mesti enak nih. Nggak mungkin bapaknya minum terus kalau itu hal yang nggak Maka orang ini mencoba hal seperti itu. Kita harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Masyarakat muslimin, kenapa minuman keras ini diharamkan? Selain tadi yang disebutkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Orang-orang bertanya tentang hukum khamr. Nah, tentang hukum khamar dan judi, minuman keras dan apakah Apa kata Allah tangan Jadi ada proses panjang. Bagaimana sahabat itu digiring untuk meninggalkan minuman keras. Memang terkadang sulit untuk membuat orang itu langsung berhenti. Kalau dia tidak punya keimanan yang kokoh di dalam jiwa Mereka tanya, Anil Khamri wal tentang minuman keras dan judi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas. Katakan di dalamnya itu ada bahaya, ada dosa yang besar dan ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Coba kita sekarang bayangkan orang yang kena sabu-sabu, orang tuanya sengsara, istrinya yang punya suami peminum naudzubillah, susah tiap hari mungkin dia dipukul oleh suaminya, dan anak-anak akan terlantar ketika orang tuanya kena sabu-sabu. Ada seorang artis yang kena sabu-sabu Selama berapa tahun dia kena sabu-sabu Kira-kira habis 10 miliar Untuk itu Untuk ramuan syaitan itu Dan disebutkan ada seorang anak Yang menendang ibunya Ketika ibunya di depan tunggu Lagi ibunya masak Ditendang seorang karena dia lagi sakral, lagi mampu. dia nggak sadar. Bahkan ada seorang bapak yang ingin memperkosa putri Dalam kondisi dia nggak sadar. Antum terkadang bingung, ada anak memperkosa nenek-nenek 60 tahun. Kok bisa? Karena dia di bawah alam sadar, di bawah pengaruh alkohol. Untuk melihat kemarin di Jakarta, bukan kemarin. Iya kemarin ada beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu juga ada seorang wanita yang nabrak sembilan orang mati. Masih ingat tuh? Di Senayan. Di Senayan. Subhanallah. Itu perempuan keluar dari mobilnya biasa. Melihat orang sembilan sudah mati semuanya, dia biasa ada apa nih? Kenapa? Karena Nggak sadar orang itu lebih buruk dari binatang. Binatang itu masih sayang sama anak. Antum lihat bagaimana seorang ibu ketika sudah sore hari, ibunya ayamnya. Subhanallah. Kemarin anak lihat tuh ayam udah mau maghrib, dia punya anak tujuh, dipanggil tuh anaknya semua, disimpan di bawah saya Masih ada kasih sayang. Tapi manusia ketika dia dibawa pengaruh narkoba, homer dan minuman keras, lupa dengan segala. Anaknya dijual, istrinya dijual. Antum terkadang kayaknya Ustaz, terlalu berlebihan cerita-cerita itu. Tapi untuk orang-orang korban narkoba yang berlebihan. Dan cerita bukan hanya di Indonesia. Antum cerita yang ada di Arab pun bagaimana mereka berusaha untuk membuat orang-orang kena homer dan minuman keras. Di Saudi pengedar narkoba dipenggal kepala. Karena bahayanya sangat besar sekali. Sampai diceritakan seorang anak ini, subhanallah. Si perempuan ini anak SMA. Bapaknya kalau malam hari ya ngobrol sama sahib-sahibnya ganja. Suatu hari setelah mereka pada tidur semua, anaknya ini kepingin nyoba. Ada sisa untung ganja, dia ambil dia coba, ah, dia buang. Tapi ingat, apa setan berhenti menggoda dia? Enggak. Akan dibisikin terus, inti kan. Suatu hari kata dia, anaknya bak satu batang, enak ternyata. Besoknya dia berusaha untuk duduk di pintu di sebelah pintu bapaknya sama teman-temannya ngisap ganja. Karena dari bawah pintu itu ada asapnya yang keluar. Dia sekedar ingin. Lalu akhirnya dia bertemu dengan teman di SMA-nya. Ternyata temannya sudah pakai ganja. Kata dia, ente mau? Hat fulus. Kasih duit. Bayar duit. Sampai ketika dia tidak punya duit. Kehormatannya dia berikan. Hanya untuk ganja. Na'udzubillah. Dan ada seorang ibu yang keluar dari rumahnya malam hari lari terbelit-belit ke tetangga. Dia tidak pernah cerita. Kenapa dia? Enggaklah, anak takut di rumah sendirian. Ternyata dia hendak diperkosa sama anaknya sendiri. Enggak sadar, lebih buruk dari binatang. Na'udzubillah. Dan pernah di Mesir kejadian ada seorang wanita diperkosa enam orang, enam orang yang memperkosa dia, masih perawan dia. Karena dia itu nggak sadar di alam, ya di alam hayalan mereka. Seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu padahal belum dia melakukan. Dan berapa banyak anak-anak menjadi korban orang tuanya yang narkoba. Maka pantas kalau pemerintah mengumumkan perang kepada narkoba dan kita harus mendukung apa yang sekarang sedang dipropagandakan oleh pemerintah kita. Nabi Muhammad saw bersabda, al khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induknya segala kejahatan. Segala kejahatan. Terkadang orang mengatakan, ente milik mana? Ente bunuh itu orang? Ente memerkosa fulana? Atau ente minum minuman keras? Kita akan berpikir, yang paling ringan apa? Minumlah. Kalau minum kan anak tidak mengganggu orang. Nah, ente lupa kalau minuman itu adalah ramuannya setan. Kalau ente minum, apa yang akan terjadi? Akan hilang dan engkau akan melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Lebih dari sekedar membunuh, dia akan memperkosa dan dia akan membunuh. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum minuman keras, salatnya 40 hari nggak diterima. 40 hari nggak diterima jemaah sebagai sanksi yang sangat berat apa berarti kalau ada yang tobat minum? Umpamanya ada yang minum kemudian dia tobat. Ya Ustaz, kalau gitu anak nggak perlu sholat 40 hari saja. Ya. Nggak diterima. Oh, berdosa meninggalkan sholat. Ini punya kewajiban sholat harus dilaksanakan. Tapi nggak ada pahala. Itu hanya sekedar untuk membersihkan dosamu dari minuman keras. Lam tuqbal lahu sholat. Fa in mata wahya fi batnihi mata nikatan jahiliyah. Kalau dia mati dalam kondisi itu minuman keras ada di perutnya, dia mati seperti orang jahiliyah. Dan tidak sedikit ya Pak. Di mana? Surabaya. Apa? Ramuan setannya namanya di sini? Cukri. Cukri. subhanallah. Orang itu kalau orang fulus, sabu-sabu. Tapi ada orang-orang gak fulus, Cukri. Mati, ma. Mati mereka. Pikirnya dia mau mau menghayal ya. Bayangkan itu. gimana dia mati dalam kondisi. Minum minuman keras. Ada orang yang mengatakan Ustaz, katanya mati tenggelam itu termasuk syahid. Nah, kalau tenggelamnya karena minum minuman keras gimana? Iya memang betul. Jadi mamanya minuman keras, tahu-tahu nyemplung ke sumur mati di sana. Apa mati syahid? Memang modelnya itu model mati syahid, tapi dia matinya minum khamr, mati mitatan jahiliyah. Dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, al umul fawahish." Minuman keras itu ramuan setan ini adalah induknya perbuatan-perbuatan keji. Perzinahan, pemerkosaan, sodomi. Antum lihat orang-orang yang sodomi umpama. Mereka mesti ada sedikit bantuan dari minuman kerasnya. Antum lihat penyanyi-penyanyi rock Kebanyakan, kebanyakan itu sebelum tampil apa yang mereka lakukan. Dan setelah itu, na'udzubillah. Apa yang mereka lakukan di balik layar itu, na'udzubillah. umbul fawahish wa akbarul kabair man syaribaha kata Rasul SAW barang siapa yang minum minuman keras ini qa'a ala ummi wa qa'alatihi wa ammati dia akan memperkosa ibunya dia akan memperkosa bibinya dari bapak atau dari ibu. Ini Nabi menyampaikan hal ini. Dan itu realita. Apakah masih orang-orang itu akan minum minuman keras dengan dalih, lala anak sekedar ingin supaya hangat, supaya ya lepas dari beban kehidupan ini. Allah sudah menyebutkan wa ithmuhuma akbaru min nafsihi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi orang terkadang selalu melihat kepada manfaatnya yang sedikit. Dia merasa anak kalau habis minum, apa kata dia? Badan anak enak. Tapi dia lupa bahaya yang besar. Seperti orang main judi. Antum lihat orang main judi 100 kali kalah, sekali menang. Apa yang dia ceritakan? Anak menang, anak. Dia lupa 99 kali kalah. Sekali memang dia ceritakan kemana-mana. Dan itulah godaan syaitan. Dia menggambarkan sesuatu yang buruk sepertinya baik buat dia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "La tashrabil khamr fa innaha miftah kulli syarr." Kau oh, jangan minum minuman keras itu kunci segala kejahatan. Maka orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya. Karena kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan anak kita ketika dia minum minuman keras, kena sabu-sabu, barang ibunya dijual, dicuri, dan cerita itu sudah lumrah jemaah. Dan harapan kita, mudah-mudahan ada di antara ya jamaah yang mungkin mengumpulkan cerita-cerita buruk tentang minuman keras di Indonesia. Kayak mungkin cerita apa tadi? Cukri. Cukri. Nah, cerita dikumpul karena kalau berita, berita itu sebentar hilang. Orang itu ingat oh mati, oh nggak berani dia minum. Sebulan kemudian ada lagi yang mati. Terus ada yang mati. Dan kalau diceritakan tiap hari yang mati gara-gara minuman keras ini bila jangan ditanya. Penjara-penjara itu full dengan orang-orang yang kena minuman keras. Antum tahu semua pelawak. Pelawak itu kerjanya menghibur orang supaya ketawa. Apa dia bahagia jemaah? Kita lihat berita-berita di TV. Bagaimana pelawak-pelawak itu, artis-artis yang tugasnya menghibur orang, ternyata dia sendiri tidak terhibur. Dia pura-pura tersenyum membuat orang tertawa, tapi di balik itu stres dia. Dan banyak di antara mereka yang kena sabu-sabu. Sekali lagi, itu bukti nyata bahwa tidak ada kebahagiaan di sabu-sabu. Bukan jalan keluar. Antum punya masalah besar, sama istrinya umpamanya, malam hari ribut sama istrinya, kemana keluar? Orang-orang biasanya kemana? Cari teman ngobrol, karaoke, terus ke kafe-kafe, pulang teh. Pikirnya masalahnya selesai. Pagi hari ribut lagi sama istri. Tapi coba antum kalau punya masalah itu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ketika Ali punya masalah, Kemana Ali pergi? Ke masjid. Pernah suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya putrinya. Rumahnya Nabi sama rumahnya Fatimah ini berdempetan. Nabi datang ditanya sama Nabi. Aina ibnu Amniki, Mana anak pamanmu? Maksudnya siapa? Suaminya. Tidak ditanya mana suamimu. Nabi bertanya mana anak pamanmu. Apa kata Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Ghadabani anifan falam taqil anni." Dia tadi marah sama aku kemudian dia enggak enggak tidur siang di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid. Tidur di masjid. tidak boleh sama Rasulullah SAW. Kum abaturah, kum abaturah. Itulah. Jadi kalau ada masalah, beban dalam kehidupan ini yang berat yang kita tidak bisa menimpanya larikan ke rumah Allah Subhanahu wa larikan ke sejadah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa dan para jemaah alhamdulillah kita lihat pemerintah kita mengumumkan perang terhadap narkoba tapi bagaimana peperangan itu bisa dilakukan kalau pintunya dibuka Narkoba itu bisa menyebar karena di sini ada pasarnya. Ada orang-orang yang yang beli. Berarti tugas pemerintah ini bukan hanya memerangi pengedarnya. Bagaimana dia memberikan kesadaran kepada umat agar tidak mau beli khamr? Karena kalau tidak sama juga bohong. Ketika memerangi narkoba dan minuman keras ternyata pintunya tetap dibuka sehingga orang bisa masuk menjual narkoba itu kita akan lihat apa penyebab tersebarnya narkoba di Indonesia ini kok bisa banyak begitu banyak sekali bahkan katanya di Jakarta itu sekolah-sekolah orang kaya itu ada yang jualan sabu-sabu di sana anak SD jangan Sabu-sabunya itu dimasukkan ke permen katanya. Nggak tahu lah jenis apa, nggak tahu. Permen itu anaknya orang kaya dikasih. Gratis. Masya Allah senang. Besok datang lagi gratis. Besok urusannya udah mulai kecanduan. Dia cari tuh permen. Ketika nggak dikasih, nggak ada habis. Kalau mau beli, beli. Seperti itu usaha dari orang-orang yang ingin menebarkan narkoba di negeri kita ini. Penyebab tersebarnya narkoba di negeri kita ini yang pertama adalah bakful iman. Lemahnya iman dan lemahnya ketakwaan seseorang. Di kepolisian ini ya, tidak sedikit polisi yang tersangkut kasus narkoba. Padahal dia penegak hukum. Apa penyebabnya? Padahal dia tahu dengan bahaya narkoba, dia tahu dengan sanksi narkoba. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Waktu iman. Maka di semua lini, bagaimana keimanan orang itu diangkat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 16 tahun terus para sahabat itu ditempa keimanan tauhidnya tentang akhirat. cuma lihat surat Juz Amma ya. Juz Amma itu 95% itu adalah surat Makkiyah yang turun di Mekah yang isinya tentang tauhid, tentang kiamat, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang membuat orang itu beriman karena imanlah yang membuat orang meninggalkan sesuatu yang haram. Dan iman pula yang membuat orang sholat. Kita selalu ingat sama diri kita. Kita ini di dunia ini sama dengan pegawai sebenarnya jamaah. Yang kita bekerja terus sama Allah SWT Terus bekerja Gajinya ada yang di dunia ada yang di akhirat Seperti pegawai Yang bekerja sama sebulan penuh Kenapa dia dari tanggal satu Sampai tanggal 28 Mau bekerja tanpa gaji Yang pegawai negeri Ada yang pegawai negeri di sini? Mana pegawai negeri? Nah Antum tanggal 1 digaji Pak Tanggal satu digaji. Tanggal dua? Enggak. Tanggal empat? Tapi tetap kerja. Tanggal lima? Tanggal sepuluh tetap kerja. Kenapa? Padahal nggak digaji. Nah, karena beriman tanggal satu dapat enak. iya, kita jujur lah ya Kalau tanggal satu nggak digaji, tetap kerja. Kayaknya keluar. Iya, Kita ada iman, tanggal satu dapat gaji. Anak mau kerja terus. Ada teman yang ngajak dia, eh, Masya Allah 15 hari kerja gak digaji tetap kerja. Nah, anak tetap bekerja. Karena anak beriman nanti tanggal satu gajian. Begitu pula di akhir kita. Kenapa kita meninggalkan ini haram, ini nggak boleh. Dan ingat yang haram lebih banyak apa yang halal lebih banyak? Ada orang yang selalu ngomong, ente ini aliran ekstrim. Ini haram, itu haram. Mana yang halal? Masya Allah. Jamaah yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Antum kalau masuk restoran Padang itu, semuanya insya Allah halal. Semuanya antum lihat itu halal semuanya. Yang haram cuma di sana mungkin ada kalau ada minuman keras itu cuma satu. Tapi orang melihat kepada yang yang satu. Selalu dia mengatakan kenapa kok haram hal Kembali lagi, keimanan yang harus ditumbuhkan. Sebagaimana kita mau bekerja selama 28 hari tanpa gaji atau 29 hari tanpa gaji karena kita beriman nanti hari ke-30 kita akan dapat gaji. Begitu pula dengan akhirat ini kita perlu tanamkan di keluarga kita, di saudara-saudara kita tanam keimanan kepada hari akhir khususnya Perimanan dengan takdir Allah dan kehidupan dunia ini hanya sementara. Di situ ada hisab, ada adab Allah SWT. Yang kedua, yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini hilangnya kebahagiaan dan ketentraman dari banyak manusia. Orang-orang banyak nggak bahagia sekarang di negeri di barat itu. Dulu ya, tahun 90-an. Swiss itu dikenal dengan sebutan jannatud dunia. Surganya dunia. Karena orangnya makmur semua. Tapi ternyata dicatat pada waktu itu Swiss adalah negara terbesar tingkat bunuh diri. Kok bisa? Orang sudah makmur ya. Orang Mau hamil sudah ada yang nanggung Lahir sudah ditanggung Masih di perut ibunya, sekolahnya semua sudah ditanggung Selesai sudah Dulu Tapi ternyata mereka banyak yang bunuh diri Karena nggak bahagia sama. Ada sesuatu yang hilang dari jiwanya Karena terus terang nggak bakal Orang itu hidup tentram sampai hatinya tentram Karena kebahagiaan itu bukan di harta dan tidak sedikit anak-anak orang kaya raya Anaknya orang kaya raya Yang semua kebutuhannya udah dicukupin Ternyata dia mampu Karena dia nggak bahagia Maka sekarang bagaimana kita memberikan kebahagiaan Mengarahkan Orang-orang yang gak bahagia, yang punya masalah Yang punya problematika Kita harus memberikan solusi kepada mereka Salah satu solusi yang tadi sudah kita sampaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian seperti ini antum subhanallah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Karena orang yang datang kajian setelah kajian dikatakan kepada mereka kumu maghfuran lakum. Kalian pulang semua. Dosa-dosa kalian sudah diampuni semua. Di sini tempat sakit turun. Orang kalau datang ke pengajian antum lihat Kenapa orang datang ke pengajian bisa tidur jemaah? Kenapa? Kalau ke tempat-tempat maksiat nggak tidur dia melek terus dia. Kenapa? Ya tahu ya. Apa karena setan yang datang oleh dia atau karena dia merasakan tentram? Anak kalau bukan sangat saat dia marah. dia menikmati gitu apalagi kalau khutbah Jumat antum lihat masya Allah antum lihat di kiri kanan itu gak ada yang ngobrol Ketika omat segar mereka semua. itu itu mungkin tanda-tanda rahmat Allah. Tapi itu jangan ngomong anak mau tidur aja Ustaz. Enggak. Itu gangguan setan dan termasuk tanda-tanda dosa kita. Itu kita diharamkan dari ilmu yang bermanfaat. Iya. Datang ke pengajian, Masya Allah datang pertama. Pulang terakhir. Karena semua pada bangun dia tidur. Ya Allah. Lihat sekali Kalau cari kebahagiaan itu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kalau ngantuk di kajian apa yang dilakukan? Apa baca doa Bismillahirrahmanirrahim? Ya pindah tempat lah, cari pindah tempat supaya nggak ngantuk. Tapi apa daya, terkadang ada ceramah-ceramah itu yang membuat yang membuat orang benar-benar nikmat dengan ceramah. Jadi sebab kedua adanya krisis kebahagiaan ketentraman di hati dan itu yang penyebab kita lihat pelawak-pelawak, artis-artis segala sarana hiburan sudah diberikan. Subhanallah, kurang apa hiburan yang ada di Indonesia ini? Segala macam hiburan yang haram yang haram plus pun sudah ada, tapi ternyata orang-orang masih tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di hati. Maka salah satu caranya ke rumah Allah SWT. Kajian-kajiannya. Tahun 1419 Hijriah. Seorang ustadz di Jakarta dulu pernah cerita sama kita nih teman-teman waktu itu masih mahasiswa kita. Dia ngomong, Nanti kata dia, itu tahun 97. Dia mengganti 2000 ke atas tuh. Yang laris nanti itu ustaz. Anda ngomong, kok bisa katanya. Nah, orang itu sudah mencoba segala hiburan dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan satu-satunya kebahagiaan ada di agama Allah SWT. Mereka akan cari kubur. Makanya tidak sedikit orang-orang yang punya guru spiritual katanya. Guru untuk memberikan ketentraman. Hati-hati cari guru. Jangan-jangan tambah nggak benar kan? Tapi sekali lagi, krisis kebahagiaan itu yang menyebabkan orang terjebak dalam narkoba. Yang ketiga, berbagai macam sarana hiburan yang ada. Itu pintu narkoba. Kita lihat kalau memang benar-benar mau memerangi narkoba, kita harapkan dan kita doakan pemerintah kita tuh menutup kafe-kafe. Karena di mana letak narkoba ini tersebar? Di situ. Di apa narkoba di masjid ya, Mak? Enggak ada. Di kafe-kafe yang remang-remang ya. Dan alhamdulillah itu bersyukur semua. Bu wali kota. Siapa? tulis Masya Allah Semoga Allah menjaga dia Memberikan taufik kepada dia Sehingga dia bisa benar-benar membersihkan Surabaya ini dari ya, Dari pelacur, dari narkoba semuanya Alhamdulillah Kita lihat tuh tempat tersebarnya narkoba ini di tempat-tempat hiburan Dan alhamdulillah pemerintah udah tahu Makanya nanti paling enggak orang yang keluar dari tempat hiburan tes urin semuanya supaya mereka ketangkap semua ditutup di tempat hiburan nantinya harapan kita. Karena memang di situ sarana-sarana itu yang membuat orang itu lupa dengan akhirat mereka ya. Dia melihat yang seperti itu. Yang keempat, waktu kosong, pengangguran. Orang anak muda ya. Inna syababa wal farara wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsada. Ada tiga hal yang rusak yang antum kalau tahu merusaknya udah nggak bisa dibayangkan. Apa? Masa muda. Anak masih muda, masih sehat. Wal farah. Waktu luang. Anak muda ketika ada waktu luang dan dia masih muda, wal jidaga, fulus, punya duit dia. Kemana larinya dia? Ya, antum lihat geng-geng motor jamaah. Ada yang udah jenggotan gitu, ikut geng motor. Itu anak-anak muda. Karena mereka waktunya waktu kosong dan orang tua harus perhatian sama anak yang waktunya kosong. Kalau dia punya waktu kosong, waktu luang, ah, kasih kegiatan. Karena kegiatan itu membuat dia lengah. Kita lihat orang dulu ya jemaah. Masya Allah. Mas sampai sekarang masih ada. Dia kerja dari pagi di sawah ya, sampai sore. Pulang sampai rumahnya nggak ada TV. Apa yang dia lakukan? Habis sholat isya maka tidur. Jam 3 udah bangun. Karena badannya udah capek dia pagi itu nggak ada mau duduk nonton TV ya. Subhanallah. Dan sarana hiburan sekarang ini yang membuat orang banyak penyakit. Antum melihat Yang sehat itu cuma jempolnya. Nonton TV duduk, set. Dulu kalau mau ganti itu berdiri ya. Duduk lagi, masuk jalan lagi. Sekarang dibikin mudah, naik mobil pun ada mobil sekarang tinggal dipencet pintunya buka. Sehat. Yang sehat mananya? Jadi telunjuk. Gak boleh buka itu tangannya gerak itu gak boleh dia. Sehingga dia punya banyak waktu luang. Badannya itu gak capek dia. Ibu-ibu kalau dulu masak, masya Allah harus niup-niup, pakai kayu kipas-kipas ya. Sekarang pakai tombol. Yes. Masak aja, tunggu nanti matang. Dulu ibu itu nyetrika, capek dia, sumur, Lari. Makanya sekarang usahakan bapak-bapak ini di rumahnya tetap pakai sumur. bukannya kita ini tidak mau menyenangkan istri. Biar sehat istri kita. Anak-anak kita pun kalau mau mandi sekarang tinggal mandi. Dulu jamaah harus narik sumur dia. Sehingga dia ajak kerjaan. Waktunya itu banyak waktu untuk bekerja. Dan insya Allah, kenapa sekarang banyak ibu-ibu umur 35 tahun kata dokter nggak boleh hamil? Itu benar. Karena sudah fisiknya udah lemah banget ya. Nggak pernah mau naik motor kalau bisa yang nggak gerak Ustaz. Supaya lemaknya ini nggak habis. Kalau dulu orang naik kuda itu kan goyang terus, lemaknya itu bisa habis dia. Ya. Sekarang semuanya serba ini dibikin gampang dan itu membuat orang banyak waktu kosong. Maka harapan kita bagaimana sekarang? Ya ada sumur lagi. Ya. Kemudian ibu-ibu itu paling tidak nyuci. Sekarang nyucinya sama mbok Samsung. Jalan sudah waktu kering. Dulu jamaah gerak tangannya itu. Sehingga Khadijah radhiyallahu taala umur 40 tahun lebih masih punya anak enam kan? Umur 6 40 tahun masih punya anak kenal Ibu-ibu sekarang umur 35 tahun, aduh kata dokter udah bahaya. Dengan mampu betul. Dulu orang itu lahir sekarang, lahir pagi, siangnya masak. Kalau sekarang nggak boleh gerak 40 hari. Diam ya itu. Subhanallah. Ya nggak tahu. Sementing waktu kosong. Waktu kosong itu kita lihat anak kita itu memang banyak waktu kosongnya. Kasih kerjaan buat anak kita. Orang sekarang itu dengan adanya motor, mau beli sesuatu, ya saya ingat dulu waktu SD. Kalau disuruh orang tua beli sesuatu ya, ke jalan raya, jalan kaki ya. Jalan kaki itu anak. Ya anak bukan anak ya. Anak jalan kaki sampai jarak 2 kilo jalan kaki. Pulang bawa sampai rumah telepon. Capek di sampai rumah. Kalau sekarang, saya naik motor. Sehingga dia sampai rumahnya itu ngomong, Pak, saya ini kok nggak ada kerjaan ya? Ya itu, sekarang kalau sampai rumah nyuruh anaknya, udahlah. Motornya anak supaya kau sehat jalan kaki. Bapaknya nggak bersyukur, ada motor masa jalan kaki. Allah, kita harus itu itu masalah ya mak. Kita harus Supaya sehat, tujuannya itu supaya anak kita sehat, supaya tidak banyak waktu kosong. Bayangkan anak kita ini terkadang 3-4 jam main game. Karena semua kerjaan di rumah saya yang ngerjain? Pembantu. Jadi nyapu udah nggak ada anak nyapu mungkin sekarang ini. Buang sampah pembantu. Beli air pembantu, semuanya pembantu. Sehingga anak kita ini kosong, nggak ada kerjaan. Maka perlu dipilah-pilah, ada kerjaan yang khusus buat anak kita. Dan saya melihat di Medina itu anaknya orang Afghanistan, masya Allah jemaah. Itu anaknya masih kecil ya, masih SD. Itu disuruh beli air. Anaknya mungkin kelas 1 SD. Beli air yang beratnya airnya itu 10 liter. Diangkat tuh sama anaknya, nggak kuat dia seret. Tapi anaknya tumbuh sehat-sehat jemaah. Anak mereka itu. Jadi apa kerjaan yang bisa dilakukan anak kita? Kita berikan sama dia supaya tidak banyak waktu kosong buat anak. Kemudian yang kelima yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini teman. Teman ini subhanallah ya, Bagaimana pengaruh teman dengan kehidupan kita. Anak yang baik ya di pesantren umpamanya ngomong pesantren. Hati-hati yang punya pesantren. Anaknya sering dilihat. Dulu ketika saya mondok, itu ada teman yang pemabuk ya pak, Pemabuk iya. Karena orang tua kan berpikir gitu, kalau anaknya bandel, ah tak pondok mawak. kan, hari kumpul di pondok anak bandel semuanya. Kita <laughs> kita dulu dulu ya kalau sekarang enggak. Itu kita benar-benar pohon kita itu anak-anak bandel. Karena memang dulu pesantren tempatnya reparasi anak bandel masukin ke sana. Maka orang tua yang mau anaknya ke pesantren, jangan selalu berpikir nanti keluar anak-anak, insya jadi ustaz. Belum tentu lihat tuh bersama siapa dia berteman. Kemudian di rumah, tadi ada pertanyaan di sekolah anak raya. gimana saat anak ini, anak pesantren kalau pulang ke rumah itu nonton TV kerja. Karena memang di pesantren nggak boleh nonton TV. Sampai rumah dia nggak ada kerjaan. Ibunya biasanya kesian sama dia. Biar nak, kata dia. Bahkan sebagian suami itu cemburu sama anaknya. Karena ibunya terlalu sayang sama anaknya. Berbulan-bulan di pesantren nggak pernah ketemu. Maka dimanja itu anak hati-hati. Itu juga bisa membuat anak itu rusak. Kita harus kasih kegiatan anak kita. Tetap dia harus bekerja. Ada hal-hal yang dia memang harus melalui proses itu untuk menjadi orang yang sukses. Anda tahu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia hidup dimanja oleh orang tua. Tapi untuk menjadi seorang nabi, akhirnya Nabi Yusuf harus dibuang, dijual, diambil anak, difitnah, dipenjara. Itu proses panjang menggodok anak untuk jadi orang sukses. Dan proses itu harus dilalui. Kita jangan mau anak kita ngalah, anak sudah anak dulu yang capek. Karena kepingin anak-anak nggak perlu capek lagi. Ternyata tatkala kita biarkan anak kita tidak capek, ada waktu-waktu luang dia yang membuat dia cari teman-teman buruk, akhirnya dia jadi ngabur. Maka ingat, asal usaha. Dan teman itu seperti penjual minyak wangi. kita tahu bagaimana penjual minyak wangi. Kita kalau nggak dikasih hadiah, beli. Kalau nggak beli paling nggak ada aroma banyak. Tapi kalau teman yang buruk, seperti pandai besi. Antum kalau deket-deket sama pandai besi itu ada aroma yang nggak enak. Kalau nggak antum makan terbakar baju antum dengan mereka. Maka masalah teman kita harus perhatian sama teman kita. Jadi orang tua jangan sekedar meletakkan anaknya di sekolah, dia sudah pilihkan sekolah yang baik, udah selesai tugasnya. Tidak. Dia lihat teman-teman. Dan bagi orang tua, ini juga mudah-mudahan pemerintah nanti bisa ya karena Inna Allah yasa'u bisultan mana ya yasa'u Quran. Allah itu bisa menghalangi orang dari berbuat dosa melalui penguasa yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Quranul Karim. Penguasa itu punya peran besar. Antum melihat, kalau ada orang minum, orang main judi, lihat antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, haram main judi, Mas. Terus loh. Salah sana. Padahal kita membacakan Al-Quran, kita terus. Tapi coba kelihatan polisi, langsung diringkes gitu. Langsung lari mereka. Yang ingin saya sampaikan masalah kemarin kampus-kampus yang tempat kos-kosan itu di situ banyak terjadi kemaksiatan terselubung banyak ya mahasiswa-mahasiswa bahkan disebutkan 97 persen mahasiswa itu sudah nggak perawat Kenapa? Nggak ada orang tuanya. Anak itu sama teman-temannya di sana. Orang tuanya cuma tahu dengan nilai. Nah, lulus nggak? Kan? Oh, lulus, alhamdulillah. Nilainya A, nilainya B. Tapi dia tidak tahu yang karakter anak. Bagaimana pergaulan anak. Jadi apa itu anak kita? Kadang kala kuliahnya, masya Allah, di Jakarta. Dari Surabaya kuliahnya di Jakarta. Ketemu sama anaknya, mungkin setahun dua kali, setahun tiga kali. Kau harus datang tuh ke tempat kuliahnya. Nggak perlu anaknya tahu ketika dia datang. Cari tahu dengan siapa anaknya berteman. Itu aja. Kalau temannya itu biasa ke pengajian aman insyaallah. Tapi kalau ternyata temannya biasa ke kafe di malam hari, kita harus hati-hati. Karena itu yang menyebabkan terpengaruh apa tersebarnya narkoba di negeri kita. Kemudian yang keenam jamaah Ya setan selalu menggambarkan narkoba itu nikmat Saya pernah ngobrol sama orang pemakai sabu-sabu Saya nggak tahu dia pakai sabu-sabu Kita tentang bicara tentang hukum ya Bahwasanya semua yang homer itu yang memabukkan itu haram. Kata dia Ustaz, sabu-sabu itu tidak memabukkan Ustaz. Kita kalau sabu-sabu itu tambah tambah apa? Tambah fresh katanya itu Subhanallah, dia nggak tahu bahwa saya ada yang merusak tuh orang. Dan dia merasa nyaman. Itu gambaran setan. Orang kalau nyabu-nyabu itu subhanallah, merasa nikmat kata dia. Enggak benar. Orang-orang kafir memerangi hal itu. Maka dia, kita harus berikan pengarahan, gambaran yang benar tentang orang yang sabu-sabu. Dengan tadi kita kumpulkan cerita-cerita orang yang kena sabu-sabu, bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, bagaimana anaknya, sehingga dia tahu gambaran setan itu tidak benar. Kalaupun ada manfaatnya sedikit manfaatnya. Yang ketujuh yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini media banyak di film-film itu. Minuman keras itu biasa. Film Hollywood umpama orang masuk ke bar minum, anak ini kan nonton. Dia ngeliat orang itu minum, kok enak banget minum. Kayaknya habis minum tambah gagah, tambah jagoan. Itu dinonton terus-terusan di televisi. Sinetron juga seperti itu, cerita-cerita yang minuman keras itu anak kita ketika biasa nonton itu akan menjadi lumrah buat dia orang yang gini. Berarti kita harus menyaring tentang media ini. Yang kedelapan, tur ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir berangkat ke negeri-negeri kafir. Kita alhamdulillah jemaah. Di Indonesia ini benar-benar nikmat. Kita masuk warung-warung itu jarang yang menyediakan minuman keras. Saya ingat pengalaman nih kemarin waktu kita ke eh, ke Spanyol, ke Andalusia. Mau makan ke warung. Setiap masuk warung itu satu lemari minuman keras. Duduk di meja, di meja itu ada minuman keras di semua meja. Kita ngomong ini tolong diangkat. Baru mereka angkat. Dan bagaimana orang yang suka ke luar negeri, yang di sana minuman keras itu seperti air ya. Jadi ngobrol lagi meeting ya, gitu katanya. Itu biasa mereka minum kayak air. Orang yang sering keluar negeri, dia akan melihat yang seperti itu, mau nggak mau, akan terpengaruh hatinya dan dia akan mencoba. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Ingat, yang Allah halalkan itu banyak Yang Allah haramkan itu sedikit. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa sih yang dihalalkan buat kita nih? Kok itu haram ini haram? Allah mengatakan, "Qul uhillalakum utayibat Katakan kepada mereka yang dihalalkan buat kalian yang baik-baik itu halal buat kalian. Semua yang baik. Berarti yang buruk diharamkan. rokok yang masuk ramuan setan nggak? Antum benar. Pemerintah kita mengharamkan rokok apa enggak? Anak kasih hadiah. Pemerintah kita mengharamkan rokok. Ya. Hah? Iya. Pabriknya yang mengharamkan. Pabriknya yang mengharamkan. Nah, betul, Nana kasih. Betul. Pemerintah kita itu mengharamkan rokok, tapi belum berani beneran. Dulu ikannya rokok itu apa? Rokok itu dapat penyakit macam-macam ya. Ternyata nggak bermanfaat. Akhirnya ditulis rokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri di Indonesia? Haram hukumnya. Hukum membunuh haram. Jadi pemerintah mau mengharamkan tapi masih halus ya. Rokok memulung kecil tulisannya. Yang gede 12 ribu. Jadi orang itu nggak kelihatan sebenarnya kecil. Tapi insya Allah usaha pemerintah untuk memerangi rokok ini saya lihat mulai serius. Karena jamaah disebutkan orang yang merokok itu lebih rawan 13 kali lipat kena narkoba daripada yang tidak merokok. Kalau rokok dibiarkan, berarti narkoba tetap akan masuk. Tapi kalau rokok ditutup, insya Allah selesai. Dan harapan kita, pemerintah segera menutup tuh pabrik rokok. Gulu amin. Amin. Kita doakan mudah mudah pemerintah kita. Ya kita cuma bisa berdoa aja Ah. Kita doa nggak keluar duit. Kita doa aja. Rokok ini tidak toyib dan di Amerika sendiri, di Barat sendiri sudah dikucilkan para perokok itu. Dulu perokok di mana-mana bebas merokok. Sekarang di dijenda mereka merokok di tempat umum. Mereka disediakan tempat-tempat khusus kayak akuarium betul tau? Betul kayak akuarium ya. Nah, supaya antum yang lewat itu tahu nih wajah rokok semua. Kelihatan saya sampai heran, apa enaknya semua itu sambil pegang ya semuanya berasap itu tempat. Tapi mereka menikmati hal ini. Dan mereka sudah kesulitan. Di pesawat boleh nggak ngerokok? Nggak boleh ngerokok. Haram hukumnya ngerokok di pesawat. Antum boleh di pesawat itu makan makan sambal goreng, masya Allah, halal. Tapi jangan, bahkan dia sampai ada gambar dilarang merokok. Tapi memang ada Dewan Syuro Dewan suka rokok ini terkadang banyak sekali Iya itu Dewan Syuro gitu. Itu banyak sekali alasannya kalau ilmu masalah rokok Sampai pernah di Jakarta ada seorang chef ceramah masalah rokok Rokok itu bahaya, ini itu macam-macam dan semua yang berbahaya yang membahayakan diri kita yang dapat membunuh kita itu haram hukumnya dalam Islam. Semua sepakat, dokter pun sepakat. Akhirnya ada yang tanya, Ustaz Al-Wakan Mana dalilnya dari Al-Quran Karim Kalau rokok itu haram Sebutkan bosnya rokok haram Ada Akhirnya syekhnya ngomong Oke okay. Satu kosong Anak kalah Sebutkan di Al-Quran Karim Ayat yang menyatakan bahwasanya nasi itu halal cari gitu Pak. ada kasih hadiah. Enggak, hadiahnya yang gede kayaknya dia Jawa. Nah, ada dia. Ada di Al-Quran bahwasanya nasi itu halal. Nabi SAW sampai wafat nggak pernah makan nasi. Nggak pernah. Nggak ada beras tuh di Arab sana. Nggak pernah. Terus gimana kok halal itu beras? Apa dalilnya yang menghalalkan beras? Nah kasih hadiah. Yang menghalalkan beras ya. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Nah, apa? Antum sudah jawab tadi. Jangan lagi lah, yang lainnya. Nah, belum jawab. Nah, apa? Ayatnya. Nah, apa? Kulu bin tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Berarti masuk yang tayyib kulu Islam. Nah, Fadal. Ya, nah, silakan. Yang tayyib halal semuanya. Umum. Nggak perlu dalil khusus, Ustaz. Saya mau minta dalil, Ustaz. Bahwa jengkol ini halal. Tolong Ustaz, carikan ayat yang mengatakan jengkol halal. Enggak aja. Ayam. Ada disebutkan ayam di Al-Quran Karim. Ya? Ada, enggak ada. Baik, sekarang Anda mau minta dalil Anda mau yang besar Bahwasanya rokok itu haram Masya Allah. Ya, yang belakang apa? La boror wa la diror. Itu hadis lah. Mana kasih buku kecil antum. Oh. Orang ini mintanya ayat nih. Ya antum apa ayatnya? Tua iya. lagi Anda nggak tahu 195 nya apa ayatnya. Masya Allah. Gimana? Masya Allah yang paling akhir belakang Yang keras Wala tulku bi'aidikum ila tahluka Ya bisa masuk sih Tapi terlalu anak kasih hadiah yang kecil Eh sama ini, sama ini Anak ada hadiah di sini Kirim di belakang Masya Allah Iya, Sama tuh ayatnya sama itu tentang makanan, ayatnya tentang makanan jemaah. Kita bicara tentang makanan karena rokok ini termasuk makanan dan minuman. Nah, fadl. Ya, yang paling akhir. Fadl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anda minum dulu ya Pak. Jadi antum tanya sama anak ceritanya. Ayat tentang makanan. Bosnya makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Apa jemaah? Nah, apa Bahwa yang buruk itu haram. Itu mah bukan ayat, itu mah. Firman Allah. Apa jemaah? Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Wa yuhillu lahum at Tunggu ana mau lihat nih, di surat apa ini ya? Al-A'raf 157. Masya Allah, antum bantuin ana dari ayatnya kasih hadiah. Fadhal. Al-A'raf ayat satu satu lima tujuh. Wa Rasul itu menghalalkan yang baik-baik. Wa alaihi alaihim khabaith. Mengharapkan yang hobi. Khabith itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Definisi khabith, sesuatu yang buruk itu apa? Di antara definisi yang banyak itu Syekh Utsaimin menyimpulkan yang khabith adalah yang berbahaya. Jadi semua yang berbahaya itu khabib. Dan rokok berbahaya atau tidak? Berbahaya. Insya Allah tidak ada orang yang waras yang mengatakan rokok tidak berbahaya. Dokter pun ada dokter yang merokok. Saya tanya dok, dok kok masih ngerokok dok? Ya itulah saya. Masih belum bisa hindarkan. Tapi dia tahu itu bahaya. Maka sekali lagi untuk menutup pintu narkoba, minuman keras salah satunya adalah dengan rokok itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah itu mewajibkan ya di bungkus rokok ada gambarnya, gambar yang menakutkan ya. gambar tengkorak atau gambar eh, hati, gambar jantung ya, paru-paru itu salah satu terapi supaya orang itu jerah. Tapi subhanallah, perokok terkadang lebih pintar. Dia sekarang kok beli rokok di beli tempatnya. Jadi langsung dimasukkan ke tempat, nggak kelihatan. Bahaya. Dia tahu kalau melihat itu dia nggak suka. Dan orang yang mau berhenti merokok, salah satu syaratnya berdoa. Minta sama Allah, ya Allah bantulah aku untuk berhenti merokok. Terkadang perokok itu saya bertemu sama perokok di Pekanbaru dia mana tanya sama dia. Abang berhenti merokok, alhamdulillah, anak berhenti merokok. Salah satu yang menyebabkan anak berhenti merokok itu anak berdoa. Karena anak pikir-pikir selama ini anak gak pernah berdoa. Minta berhenti merokok. Yang ada cuma kepingin, ingin, nanti, ngurangin, macam-macam. Tapi setelah anak berdoa, subhanallah. Ketika dia berdoa, dia muntah darah. Dia mulai. Dia ketika keluar airnya keluar darah terus. Dan ternyata itu salah satu dampak doa dia. Ketika kita doa mungkin kita sakit. Dan dari sakit itu kita berhenti, bisa berhenti merokok. Siapa yang berhenti merokok itu? Masya Allah, yang dekat sini. Nah, antum berhenti merokok. Baik, kenapa antum berhenti merokok? Kenapa? Batuk. Kalau nggak batuk terus. Tabah Iya. Anda mau tanya yang berhenti karena niat. Karena niat. Niat mau berhenti. Gimana ceritanya nanti kok berhenti pro? Oh, karena tahu dalilnya akhirnya berusaha. Ustaz Yasin Masya Allah. Jadi ketika tahu dalil tentang keharamannya meninggalkan. Masya Allah. Anda kasih hadiah dua. Fadol. Jarang-jarang jemaah orang tahu dalil. Yang katakan iya, anak tahu dalilnya, anak tahu dalilnya, tapi belum bisa meninggalkan. Jadi kembali ke niat, wallahu a'lam bishawab itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka anak mohon maaf atas segala kekurangan apabila yang kami sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulullah membebaskan dari kesalahan itu dan harapan saya kita bisa istiqomah di atas keimanan dan membawa keimanan ini ke keluarga kita ke masyarakat kita agar negeri kita Indonesia ini menjadi barikatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh menjadi negeri yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk mendoakan pemimpin kita dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu dan dijaga di atas keimanan هذا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله